Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.